Nah, dan dari apa yang kita sebutkan dahulu jenis-jenis nama yang diharamkan di antaranya adalah memberi nama dengan nama-nama yang merupakan nama-nama patung dan berhala Di antaranya al Al-Uzza, Hubal, Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini merupakan dua nama patung yang disembah pula di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih As-Siratin Nabawiyah. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Mu'jamul Manahi pada halaman 562 hingga 565. Qala fi tasmiyatil mauludi dzakartul aslat tasi' tentang memberi nama pada seorang anak maka saya menyebutkan prinsip yang kesembilan fil asma'il makruhati wa hadha nafsuhu tentang nama-nama yang dimakruhkan yang dibenci yang tidak disukai dan ini nasnya: al aslu tasi'u fil asma'il makruhati prinsip yang kesembilan tentang nama-nama yang tidak disukai yumkinu tasnifuha ala ma yali mungkin kita bisa mengklasifikasi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, tukrahut tasmiyatu bima tanfuru minhul qulub aniha au alfadhiha au li ahadihima. Dibenci memberi nama dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hati hati itu mengingkarinya. Ya, hati membenci nama tersebut disebabkan karena maknanya yang jelek ataukah lafaz-lafaznya atau salah satu dari keduanya atau mungkin dua-duanya lima tuthiruhu min sukhriyatin wa ihrajin li ashabiha wa ta'thirin alaihim Disebabkan karena asar atau nama-nama tersebut seakan-akan membangkitkan celaan. Ya, olok-olokan, ejekan. Atau yang memiliki nama tersebut merasa sempit dengan menggunakan nama itu. Demikian pula memberikan pengaruh terhadap mereka. Fadlan an mukhalafati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahsinil asma. Terlebih lagi nama-nama tersebut menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki nama. Wa minha harbun murratun khanjar. Di antaranya nama-nama seperti harb mengandung makna peperangan. Murrah pahit, khanjar. Ini sejenis pisau ya. Fadih Fuhayt Hutayhat Ini wallahu alam ini maknanya apa ini? Fadghush Ini apa ini? Fadghush. Wahada fil Arabi kathir. Ini di kalangan orang-orang Badu banyak sekali. Wa man nadhara fi al hawatif ra'a fi ba'dil jihati ajaban. Barang siapa yang melihat jadwal nama-nama telepon ya. Orang-orang terdaftar yang memiliki telepon, dia akan melihat pada sebagian daerah nama-nama yang ajaib sekali. Nah, nama-nama aneh. Wa minha diantaranya huyam wa suham. Huyam dan suham. awali awalihima. Bidhammah. Awal dari keduanya. Ismun lidain yusibul ibil. Ini nama bagi suatu penyakit yang menimpa unta. Eh, penyakit pada unta, huyam. Ya. Demikian pula suham Nah. Wa minha ruhabun wa aflaq. Di antaranya nama ruhab aflaq. Walikullin minhuma ma'nan qabih. Setiap dari keduanya mengandung makna yang jelek. Wa minha Nadia. Nama Nadia, seorang wanita Maknanya al-ba'idatu anil ma yang jauh dari air. Kehausan terus nanti. Hmm? Nah dia jauh dari air. Nah. Jenis yang kedua. Wa yukrahu tasammi bi asma'in fiha ma'anin rakhwatun syahwaniyah dan dibenci pula pemberian nama dengan nama-nama yang di dalamnya terkandung makna yang mengumbar syahwat ya nama yang genit nah nama yang menunjukkan apa liarnya seorang. Nah. Wahada fi tasmiyatil banati kathir. Ini dalam hal memberi nama kepada anak-anak perempuan banyak. Di antaranya ahlam. Mimpi-mimpi. ahlam. Hmm. Nah, nanti senantiasa dimimpikan orang Aryaj, ini nggak tahu ini apa ini mana. Abir. Ya, ini makna-makna yang mengandung apa kegenit kegenitan. Nah. gadah, Ghadah wahya allati tatathanna tihan wa dalalan. maknanya seorang wanita yang menampakkan genitnya. Ya. Tahu genit ya, kawan. Ya, apa itu namanya? Hmm? Bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Hah? Apa? Apa? Kemaju. <laughs> Ah. Nah, ya semisalnya Hmm. Fitnah, wah oh, namanya fitnah ini. Hmm. Nahadi, wisal, fatin. Wah, ini tukang membuat fitnah. Aibi jamaliha. Namakan Fatin karena dia suka fitnah dengan kecantikannya. Ini bahaya ini. Ya. Nah. Kalau di Indonesia seperti apa ya, kawan? Hmm? Syadiah, syadi. Syadiah. Nah, wahuma bimakna al-mughanniyah. Maknanya penyanyi. Hmm. Nah. Nah, mungkin termasuk nama-nama yang dibenci oleh hati ya. Tsunami yang dulu itu. Ada orang karena kebetulan lahirnya pada saat terjadinya badai tsunami, anaknya dikasih nama tsunami. Hmm. Atau kasih nama anaknya Topan. Wah, jangan topan badai nanti. Kedatangan badai. نعم Yang ketiga, wa yukrahu ta'ammudu tasammi bi asma'il fussaqil majinin minal mumaththilin wal muttaribin wa ummari khashabatil masarih bil lahwil batil dan dibenci sengaja memberi nama dengan nama-namanya orang-orang fasik. Ya. Orang-orang fasik yang tidak punya akhlak dari kalangan binatang-binatang film. Ya. Para penyanyi, selebriti, pemain-pemain drama, pertunjukan, sinetron. Nah. Ya. Seperti apa ya, kawan? Diberi nama anak Madonna. Wow. Karena senang dengan Madonna. Ya, atau siapa lagi ya, kawan? Hah? Roma Irama hmm. karena senang dengan Roma Irama hmm. nah siapa lagi ya kawan ah hmm. Madonna ada temennya siapa? Oh, biasanya orang sering menggandengkan. Hah? Mata tadrun Jackson misalnya Michael Jackson hmm. nah siapa lagi ya kawan Hah? Hah? Hah? Fudail. Vijay. Siapa Vijay? India. Oh, ya. Vijay terus siapa? Amitabh Bachchan. Hmm. Atau yang semisalnya. Hmm. Nah. Ya. Biasanya orang begitu kebanyakan. Jadi kalau ada anak yang lahir dilihat visi siapa yang mesyur. Ya, Nah, walaupun namanya nggak punya makna, ya. itu namanya sejelek-jelek nama, nah, nah, tergantung siapa yang masyhur, ya. Kalau yang masyhur Lady Lady apa Diana, ah, dikasih nama anaknya Diana, hmm. nah, macam-macam Wa min bawahiri faragi ba'din nufusi min izzatil iman. Di antara dampak ya yang zahir yang menunjukkan kekosongan sebagian jiwa mereka dari kemuliaan dan keagungan iman annahum idza ra'u masrahiyatan fiha niswatun khali'at bahwa mereka kalau melihat ada suatu pertunjukan, sinetron, film dan lain sebagainya yang di sana ada pemeran para wanita-wanita yang tidak punya moral. Sar'u mutahatifina ila tasmiyati mawalidihim alaiha. Maka mereka bersegera untuk saling ya, memberitahu, saling dukung mendukung untuk memberi nama anak-anak mereka yang lahir dengan nama-nama para wanita ini. Hmm? Karena nama yang lagi masyur Ivo, kasih nama Ivo. Yang masyur Ita, kasih nama Ita. Kalau yang masyur itu Ati, kasih nama Ati. Hmm. Entah nanti kalau ada yang masyur Tai, jadi kasih nama Tai juga. Hmm. Nah, itu nampak sekali ya kalau dikasih nama anaknya Aisyah wah kuno kuno nama kuno ini Aisyah hmm. Siti Aisyah wah itu nama kampung hmm. kalau di kampung nggak apa-apa lah dipanggil Siti Aisyah hmm. tapi kalau sudah sampai Jakarta berubah bukan Siti Aisyah Marissa berubah namanya ah. atau Iis nah Aisyah jadi iis. Ah. Nah. Ya. Kenapa? Karena kalau nama Aisyah kurang kurang menggigit. <laughs> Nah, ya. Muhammad namanya Masya Allah Muhammad. Hmm. Kalau sampai di ibu kota berubah lagi. Entah apa namanya ikhwan. Ya, dirubah jadi apa Ibu Muhammad itu. Ya. Nah. Allah musta'an. Ya, malu mereka untuk memberi nama yang yang islami yang dari nama para sahabat, nama para sahabiat malu. Ya. Anggapan mereka nama kuno. Ya. Namanya orang-orang dulu. Nah. Namanya siapa? Khadijah. Khadijah saja. Enggak ada tambahan lain. Ya, Khadijah saja. Wah, kurang serp. Hmm. Maunya panjang-panjang. Hmm. hmm. Nah, tergantung dari uh, dia anak keberapa. Biasanya kalau orang Jawa itu ada. Iya. Kalau anak pertama dikasih nama ini, iya. Hah? Apa kalau anak pertama? Biasanya, Hah? Eka, Katunggal Winata. Entah siapa. Eh, kalau anak kedua Dwi eh, hmm, Dwi Pangga <laughs> nah kalau anak ketiga Tri hmm, Trimurti dan seterusnya ya dan nggak nggak pendek panjang biasanya ya apalagi yang punya keturunan darah biru wah namanya panjang betul Ngafalnya aja sulit. Mending ngafal surah daripada ngafal namanya. Nah. Waman ra'a sijillatil mawalid allati tuzaminul ard. Barang siapa yang memperhatikan catatan-catatan kelahiran, ya, akta-akta kelahiran yang sesuai dengan dengan ya, kehormatan seseorang, ya, sesuai dengan zamannya syahada misdaqiyata dzalik dia akan melihat kecocokan ya. siapa yang masyhur pada waktu itu itulah ya tergantung siapa yang menjadi uh, kebanggaannya siapa yang menjadi idolanya hmm. nah dan ini bukan hanya dari kalangan orang-orang awam biasanya aktivis harokat juga demikian nah jadi kalau lagi yang masyhur pada waktu itu Hikmatyar, kasih nama anaknya Hikmatyar. Ya, nggak tahu apa fikrahnya. Nah, nggak tahu juga apa maknanya Hikmatyar itu. Ya, ternyata seorang Syi'i Rafidhi. Ikhwan. Ya. Lagi yang masyhur uh, eh, Fathiyakan salah seorang haroki. Wah, lagi ramai dibahas kitab-kitabnya. Wah, ada anak mereka yang lahir kasih nama Fathi. Fathi Yakan. Nah, karena itulah Allahul Musta'an. Fa'ilallahi syakwa. Kepada Allah kita mengadu. Nama yang keempat, jenis yang keempat wa yukrahu tasmiyatu bi asma'in fiha ma'anin tadullu 'alal itsmi wal ma'siyah dan dibenci memberi nama dengan nama-nama yang di dalamnya mengandung sesuatu yang menunjukkan dosa dan kemaksiatan. Kamitli zalim ibn Sarraq. Seperti zalim bin Sarraq. Dia namanya zalim, bapaknya namanya sarak. Nah, suka menganiaya bin pencuri, sarak pencurian. Ya. Nah, Ajib ini. Ya. Nah. فقد ورد أن عثمان بن أبي العاص امتنع عن تولية صاحب هذا الاسم لما علم أن اسمه هكذا dan telah datang riwayat bahwa Utsman bin Abil Aus tidak mau mengangkat ya seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin satu daerah ya maka jadi gubernur disebabkan karena namanya seperti ini jadi ada riwayat bahwa ada seorang ya mereka mengusulkan